Dan kita ketahui bersama bahwa kajian tasfiyatun nufus, kalau pagi hari ini kita sudah membersihkan diri kita, sudah membersihkan jasad dan badan kita, tentunya tidak kalah penting bahwa jiwa kita juga perlu selalu dibersihkan dan disucikan. Karena memang jiwa atau nafsu itu memiliki sifat senantiasa mendorong orang untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf 53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Bahwa aku tidak melepas jiwaku. Nafsu selalu mendorong untuk berbuat jahat. Sesungguhnya nafsu selalu mendorong untuk berbuat keburukan kecuali nafsu yang disayang oleh Tuhanku, oleh Rabbku. Maka kita tentunya ingin menjadi nafsu-nafsu jiwa-jiwa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi nafsu mutmainnah. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa jannati." Wahai jiwa yang tenang, Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuk engkau ke dalam surgaku. Subhanallah, tentu kita ingin menjadi nafsu yang seperti itu, yaitu nafsu mutmainnah. Di mana nafsu mutmainnah ini senantiasa dia berada di atas tauhid. Nafsu mutmainnah senantiasa memikirkan bagaimana nasibnya pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nafsu mutmainnah senantiasa memikirkan nasibnya bagaimana di hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak mereka kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim. Qalbun salim itu hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan bagaimana amal-amal ibadahnya menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal senantiasa memikirkan bagaimana amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya sekedar memperbanyak amal, tapi bagaimana amalnya bisa berkualitas, bagaimana amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini tentunya kita semua sudah mandi, kita semuanya sudah membersihkan jasad kita, membersihkan badan kita, sebagian ada yang berdandan, mempersolek diri, mempercantik diri, mempertampan diri. Maka para jemaah, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, tentunya jiwa kita ini lebih utama untuk kita bersihkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang senantiasa hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasadnya. Memang benar, perut kita perlu makan, Memang benar badan kita memerlukan gizi. Namun jiwa kita lebih perlu daripada itu. Sebab jiwa nafsu ini kalau tidak ada di, tidak ada nafsu atau jiwa ini maka tentunya jasad kita tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada artinya jasad-jasad kita, badan-badan manusia, badan kasar ini tanpa adanya jiwa. Tanpa adanya ruh. Tanpa adanya nafsu oleh karena itu, ketika seseorang sangat memperhatikan kebutuhan badannya, makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya, maka tentunya dia harus berpikir bahwa jiwanya, bahwa nafsunya, bahwa rohnya lebih membutuhkan sesuatu yang harus dikonsumsi, sesuatu yang harus dilakukan dibandingkan dengan jasadnya. Yaitu tentu saja konsumsi hati adalah secara global adalah zikrullah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka akan menenangkan jiwanya. Dan kita insya Allah akan lanjutkan kajian dari Tazkiyatun Nufus di mana sebelumnya sudah kita membahas perkara-perkara tentang keutamaan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masing-masing kita setiap orang wajib memperhatikan bagaimana dia bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Setiap orang wajib takut bahwa amal-amal ibadahnya tidak diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah walladzina yu'tuna ma atau وقلوبهم وجلة قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرفون قال لا يا بنت صديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما وصحوى الألباني عائشة رضي الله تعالى radhiyallahu anha beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yaitu tentang ayat dalam surat An-Naml, ayat yang ke-60 uh, surat uh, ya, surat An-Naml ya, ayat yang ke-62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Ya, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah karunia-Nya dan mereka menginfakannya yaitu memberikannya kepada orang lain sementara hatinya takut. Aisyah berkata, mereka adalah orang-orang yang minum minuman keras ya dan orang-orang yang melampaui batas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan wahai binti As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa ya, dan orang-orang yang sholat Wajatasadzakun dan orang-orang yang bersedekah. Wahum yahafuna sementara mereka takut Allah yubalaminhum, minhum ya tidak diterima amal-amal mereka. Ulaikan ladina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka di sini ya kita ketahui bersama bahwa para salafus soleh adalah orang-orang yang takut amal-amal ibadah mereka tidak diterima. Bukan orang-orang yang terlalu percaya diri bahwa mereka menjadi orang-orang yang diterima amal-amalnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang banyak dalam beribadah kepada Allah. Namun apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan dari ibadah-ibadah tersebut, mereka merasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka khawatir ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pendengar rojak yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha rawahu Muslim. Sungguh ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Lalu Alkitab ketentuan mendahului dia. Kemudian dia melakukan di akhir hidupnya perbuatan ahli neraka, lalu masuklah dia ke dalam neraka. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa banyak salafus soleh yang mengalir, mengalir air matanya, yang menangis dengan hadis ini. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu pede, karena mereka tidak terlalu percaya diri akan diterimanya amal-amal mereka. Karena mereka takut, khawatir mereka menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, tentunya kita semua berharap dan kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengikhlaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah disebutkan oleh penulis kitab ini bahwa orang-orang yang mengosongkan hatinya hanya bersandar kepada Allah, orang-orang yang mengosongkan hatinya mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan. Bagaimana seorang gulam ya di masa lalu yang disebutkan Nabi bahwa dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebabkan penduduk satu negeri semuanya beriman kepada Allah. Bagaimana dengan doanya Nabi Ibrahim ya, ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun, yang tidak ada manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dengan tunduk dan patuhnya seorang istri yang salehah yaitu Hajar bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya dia bertanya Allahu amaraka bihadza apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini wahai Ibrahim qala na'am ya qalat idan la yudayyi'una apa katanya Kata Hajar Ibu Ismail, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, subhanallah. Dan benar apa yang Hajar katakan, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail, di mana beliau berdualah yang memulai membangun Ka'bah, di mana setelah itu sampai detik ini berjuta-juta manusia yang telah datang kepadanya sebagaimana doa Nabi Ibrahim dan juga bagaimana air zam-zam yang disebabkan Nabi Ismail ketika ibunya Hajar ke sana kemari mencari makanan, mencari minuman tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangkan air zam-zam dan kita bisa menikmati ini, menikmatinya. Itu semua adalah penyebab atau disebabkan oleh orang-orang yang ikhlas. Oleh orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah oleh orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana doanya orang yang ditolimi menjadi doa yang mustajabah. Disebabkan apa? Disebabkan telah mengosongkan hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Dakwatul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fa ala nafsihi akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Sahal Albani." Doanya orang yang didolimi, itu dikabulkan oleh Allah, meskipun dia orang yang suka berbuat dosa, bahkan orang kafir pun. Ya. Kenapa? Perbuatan dosa yang ia lakukan untuk dirinya. Kenapa diterima? Karena orang tersebut ketika berdoa, orang yang didolimi ketika dia berdoa, dia mengosongkan hatinya. Mengikhlaskan hatinya. Penulis mengatakan, فَلَيْسَ مَعَ الْمُطَّرِ مَجَالٌ لِيُشْغِلَ قَلْبَهِ وَيَغْهُ بِغَيْرِ مَا اضْطَرَّ إِلَيْهِ فَهُوَ مُخْلِصٌ أَشَدَّ الْإِخْلَاصِ lahdatan lahdata itirari. Tidaklah bagi orang yang dalam keadaan genting, dalam keadaan perlu, dalam keadaan butuh, dalam keadaan dia merasa tertekan. Tidak ada kesempatan baginya untuk menyibukkan hatinya. Yang dia ingat adalah dia keadaan genting, dia perlu bantuan dan dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan seperti dikatakan fawa mukhlis asyaddal ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang mukhlis dalam keadaan benar-benar ikhlas. Dalam keadaan lahdata itirari ketika dia mengalami keadaan yang genting. Hatinya bersih, hatinya kosong. Hanya yang ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat surat Al-Ankabut, ya Allah berfirman ayat yang ke-65, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin." Falamma najjahum ilal barri idza hum Ketika mereka berada di atas perahu, di atas kapal, di atas laut, diterjang ombak kanan kiri depan belakang, sudah tidak ada harapan untuk hidup, dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Tidak mungkin menurut akalnya jiwanya diselamatkan. Maka dia langsung ingat kepada Allah. Faida Rabbibu fil fuqi Allah berdoa kepada Allah ya dengan ikhlas. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mengosongkan hatinya, mengikhlaskan dirinya, hanya minta kepada Allah, maka Allah selamatkan dan terjangan ombak. Namun, falamma najjahum ilal bar'i idahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke atas daratan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Itulah manusia. Oleh karena itu, ya, Nabi bersabda, ta'aruf ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan sedih. Dan orang yang dalam keadaan genting, ya, itu senantiasa mengosongkan hatinya. Dan jangan sampai kita tidak mengosongkan hati kita. Meskipun tidak dalam keadaan genting. Kalau kita lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca pagi ini, ya, dan juga dibaca, dibaca sore, apa doanya? Ya hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Birahmatika dengan rahmatmu astagif. Astagif ada istighosah. Dan istighosah itu nau' minat doa, jenis dari doa. Ya, lebih khusus ad-doa a'ammu minat al-istighosah. Wal istighosah akhassu minat doa. Jadi doa lebih umum daripada istighosah. Istighosah lebih khusus. Apa maknanya? Doa fi halati syiddah. Yaitu doa dalam keadaan genting. Itu namanya istighosah. Kalau begitu, kalau dianjurkanlah Rasulullah SAW untuk membacanya di pagi hari dan di sore hari, berarti kita setiap hari itu selalu merasa genting setiap hari kita selalu merasa dalam keadaan darurat. Sehingga kita perlu istighosah. Sehingga kita perlu mohon dengan benar-benar kepada Allah perlindungannya. Dengan doa tadi. Ya hayu Ya Qayyum. Yurahmatika astagir. Wajat yang hidup sendiri, yang berdiri, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dengan rahmatmu, aku istighosah. Astagir Kemudian setelah kita mengatakan astagfiru aslih li sya'ni. Perbaiki semua urusanku. Ya. Semuanya. Berarti setiap hari kita selalu merasa genting. Dan jangan kau serahkan kepadaku ya Allah. Meskipun hanya sekejap mata. Berarti setiap hari kita merasa dalam keadaan darurat. Bagaimana tidak dikatakan darurat wahai kaum muslimin Saudaraku yang kucintai karena Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita tidak merasa genting di hari-hari seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Di hari-hari yang kita berada hidup di zaman ini. Semua ada. Semua perkara-perkara yang bisa menjerat seseorang menuju kepada kemurkaan Allah tersedia dan terpampang di depan mata kita. Fitnah dari syubhat dan syahwat 24 jam mengelilingi kita. Sementara nafsu kita, jiwa kita, inna nafsalah ammaratum bisu. Bahwa jiwa nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat jahat. Ya. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qorinuh minal jin wa qorinuhu minal malaikah. Tidaklah masing-masing kalian kecuali telah diwakilkan padanya korinnya dari jin dan korinnya dari malaikat. Maka kita dalam keadaan genting. Ya, bisikan jin atau bisikan malaikat. Hari tersebut dikeluarkan Imam Muslim. Termasuk Rasulullah. kalau wa iyyaka, mereka bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? kalau wa iyyai, termasuk aku illa anna a'ani alaihi aslam fala ya'muruni illa bi khair. Termasuk aku juga demikian, kecuali Allah telah menolongku atas korin dari jin. Kemudian korin dari jin, dia aslam. Sebagian ulama mengatakan masuk Islam, sebagian ulama mengatakan tunduk. Fala ya'muruni illa bi khair. Sehingga tidak menyuruhku kecuali untuk berbuat baik saja. Sehingga Rasulullah dikatakan maksum. Oleh karena itu, ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah kalau memang benar-benar kita membaca doa tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagithu aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi turfata ainin, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya. Dengan rahmatmu aku istighosah. Dengan rahmatmu aku mohon kepada engkau. Dengan permohonan yang genting, istighosah. Doa fi halati syiddah kalau di masa Nabi saja, kita lihat beliau membaca itu. Di mana masa-masa khairul kurun, masa-masa yaitu generasi yang terbaik, sementara hari demi hari, minggu, pekan, bulan, tahun, abad, semakin mundur zaman, semakin rusaklah keadaan. Maka tentunya pada zaman sekarang ini pada saat sekarang ini ya jauh lebih genting keadaannya. Berarti kita harus selalu merasa genting dalam setiap hari ya dengan apa? Dengan kita menuju Allah Rabbul Alamin, selalu ingat dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita kosong dari yang lain hanya mengingat Allah ya dengan demikian kita harapkan dan kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala Ikhwatal iman yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengosongkan hatinya, orang yang mengikhlaskan dirinya akan dikabulkan doanya dan banyak kebaikan-kebaikan yang tadinya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam doa orang yang dizalimi dikabulkan karena hatinya kosong dari yang lain yang ingat hanya hanya kepada Allah Rabbul Alamin itu keutamaan ikhlas dalam sebuah hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu fayatamat naldo wa yamujja wa yastanshak wa fayastansir illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idha ghasala wajahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma' thumma yasilu yadayhi ila al-mirfaqain إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسه رأسه كما أمره الله إلا خرت خطايا رأسي من أطراف شعره مع الماء ثم يصل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء فإن هو فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله illa in sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuhu akhrajahu muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian yang mendekati wudhunya, kemudian dia berkumur-kumur dan memuntahkan ya waya wayamuncu memuntahkan air dari kumur-kumur tersebut kemudian masukkan air ke hidung istinsyaq wal istinsar dan mengeluarkannya kembali kecuali akan gugur, akan runtuh ya, yaitu dosa-dosa yang ada di wajahnya, dosa-dosa yang ada di mulutnya, dosa-dosa keluar dari hidungnya, dari batang hidungnya. Kemudian apabila dia telah membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan kecuali akan keluar dosa-dosa dari wajahnya ya, dan Eh, juga dari akan keluar dosa-dosa dari wajahnya ya dan dari ujung-ujung jenggotnya bersama air wudhu tersebut. Ya, maka di sini menunjukkan ya jenggot jangan sampai dicukur. Ya, karena jenggot menjadi wasilah, menjadi jalan keluarnya dosa-dosa kita. Ya, illa kharra khotoya wajahi min atrafi lihyatihi ma'al ma. Keluar ketika kita membasuh muka kita para jemaah ketika berwudu, keluar dosa dari jenggot-jenggot kita bersama air yang turun. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, maka Allah akan menghapus dosanya. Dosanya keluar dari kedua tangannya melalui ujung-ujung jari tangannya bersama air tersebut. Kemudian ketika dia mengusap kepalanya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka keluar dosa-dosanya dari kepalanya, dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Ketika kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka keluar dosa-dosanya dari kedua kakinya melalui ujung-ujung jari bersama air tersebut. Kalau dia berdiri kemudian sholat, memuji Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah, maka dan dia mengosongkan hatinya karena Allah kecuali Allah akan mengurang menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana seperti seorang yang baru lahir dari perut ibunya subhanallah maka yang menjadi syahid menjadi pembicaraan kita di sini adalah wa qalbahu lillah yaitu mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ketika ditambah dengan sifat-sifat tadi dengan berwudu dengan yang baik sebagaimana perintah Allah, maka kita lakukan dalam ibadah-ibadah ini dengan sesuai dengan apa yang di disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingat-ingat dengan ilmu yang kita miliki. Ketika kita beribadah, bersandar kepada ilmu yang kita miliki. Ketika kita wudhu, ingat dengan apa yang beliau ucapkan, yang beliau sabdakan Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya akan berbeda semangat kita di dalam beribadah. Tidak hanya berlangsung berlalu begitu saja. Ingat bahwa ketika berwudu, dosa-dosa keluar dari mukanya. Ketika membasuh kedua tangannya, dosa-dosa keluar bersama air yang menetesnya. Ketika kita mengusap kepala kita, demikian juga dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika seseorang mengosongkan hatinya, ya, dia hanya ingat kepada Allah, mengikhlaskan hatinya, maka dia akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam farrahu qalbahu lillah huwa asy-syahid huna. Wa tafrighul qalbi lillah huwa sarful inshighal amma siwa. Fa kullu min al-muttar wal madlum yufarrighu qalbahu lillah. 'Inda ad-du'a Maka yang jadi syahid pembicaraan kita dalam hadis ini adalah orang yang mengosongkan hatinya karena Allah ya dan mengusung hati karena Allah adalah orang-orang yang memalingkan kesibukan kesibukan yang lain ya hanya dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu kita jangan hanya sibuk dengan dunia tapi ambillah waktu-waktu. Jangan sampai dibatasi berapa kali dan berapa kali, sebanyak-banyaknya. Ketika ada kesempatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ketika koring kita malaikat membisiki bahwa ingatlah kepada Allah, bahwa kamu berdagang cara seperti itu salah, maka Pergunakan kesempatan tersebut untuk mengosongkan hati hanya ingat kepada Allah. Mohon, Ya Hayyu Ya Qayyum, rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, ya, bantulah aku. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Ampuni aku. Ya Allah, aku salah dalam melangkah ini. Ya Allah, aku keliru, aku salah. Bimbinglah aku, tuntunlah aku. Ini merupakan kesempatan. Dan ini merupakan karunia. Kita yakin tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita yakin tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau bisikan syaitonnya yang lebih kuat, maka tentunya dia akan dikalahkan dan dikuasai oleh bisikan-bisikan jin, bisikan korin dari jin, bisikan syaiton. Tentu dengan ilmu Allah membimbing kita dan dengan ilmu yang bermanfaat kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa direalisasikan dengan amal ibadah kita. Maka tatkala kita sendiri mengingat-ingat atau pada waktu yang sangat terdesak, pada waktu yang benar-benar pada saat itu kita mengalami ya sesuatu, kita diam sebentar dan kita ingat Allah bahwa saya telah melakukan kesalahan bahwa saya telah bersalah karena hati nurani tidak akan bisa ditipu kalau kita melakukan kesalahan. Pada saat itu pergunakan dan sebaik-baiknya untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan terlalu lama kita berada dalam kesalahan. Maka orang yang tadinya terpecah orang yang terdolimi, dan orang yang mengosongkan hatinya, maka keduanya Fakulna minal muttar wal mazlum. Orang yang mutar wal mazlum. Yaitu orang yang dalam keadaan genting dan tertolimi. Yufarihu qalbah. Ya, dan dia mengosongkan hatinya lillah karena Allah. Indah doa ketika dia berdoa. Fahistajibullah. Maka Allah mengabulkan doanya. Ya. Apa sebagai jaza'a ikhlasihima? Sebagai balasan atas keikhlasannya. Maka kita demikian juga saya yakin masing-masing kita pun juga selalu bisikan-bisikan yang baik dan yang buruk senantiasa mengiang ya dalam jiwa kita wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya demi nafsu demi jiwa dan yang meluruskannya Allah mengilhamkan kepada jiwa kita yang fujur dan yang takwa, yang buruk dan yang baik. Mana yang akan menang? Kembali kepada keadaan iman kita, Bagaimana iman kita bisa bermanfaat bagi kita apabila kita senantiasa memohon kepada Allah iman akan menguat iman akan lebih kuat apabila bertambah keilmuannya sebagaimana Imam Nawawi mengatakan tasdik yaitu pembenar hati yang ada dalam hati akan lebih kuat apabila lebih banyak yaitu an nawar wal istidlal ketika banyak yaitu pandangan-pandang terhadap dalil ya yaitu banyak ilmu bertambah ilmu bertambah iman kita tahu bahwa ada bisikan yang baik bisikan yang buruk ada ilham fujur dan takwa dari apa dari ilmu ya. dan disebutkan disebut oleh Allah swt yaitu sungguh beruntung qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya maka ketika kita yang saya katakan tadi kita berbuat dosa dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan, Allah telah mengingatkan kita bahwa kamu ini berbuat dosa, kamu ini salah. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Maka kita diam sebentar, kosongkan hati, sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kosongkan yang lain, iya saya salah, saya berdosa, ya Allah ampuni aku, bimbinglah aku. Istighfar segera, dan jangan sampai menyanyikan kesempatan ini untuk mengalirkan air matanya ingat kepada Allah karena orang tersebut akan masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa ya tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah di antaranya adalah warajulun zakarullah khalian fafadat ainah seorang yang zikir ingat kepada Allah ketika dia sendiri kemudian air matanya mengalir subhanallah tentu kita ingin memiliki sifat yang seperti itu siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa siapa di antara kita yang tidak berbuat tidak pernah berbuat salah dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, sebagai pegawai di kantor, sebagai aparat pemerintah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau kita biarkan perbuatan dosa sementara sudah ada ilham dari Allah, itu adalah perbuatan salah dibiarkan. Ya, maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa fitnah itu ya dipaparkan kepada hati seperti anyaman tikar. Ya. Ruidul fitan ala al kulub ka'ardil hasir udan uda. Fa'ayu qalbin ashrabaha nukitat ya, fihi nuktatun sauda. Bahwa fitnah itu dipaparkan kepada hati, ya syubhat dan syahwat perbuatan dosa seperti apa anyaman tikar sehelai demi sehelai sedikit demi sedikit maka hati mana saja yang menyerapnya maka tertulis nokta hitam di atasnya ketika Allah swt memberikan peringatan kepada seorang ketika berbuat dosa wahai fulan kamu korupsi itu perbuatan dosa wahai fulan itu riba itu perbuatan dosa wahai fulan ini per, ini adalah perbuatan dosa. Kamu telah menggunjing, kamu telah membunuh, kamu telah mencuri. Maka kalau engkau biarkan, kalau kita biarkan, ya akan tertolak nukta hitam di hati kita dan selamanya akan seperti itu. Ya, selamanya akan seperti itu. Kemudian orang tidak akan memiliki sensitivitas, tidak akan memiliki yaitu perasaan yang sensitif bahwa itu dosa, dia akan menikmati dengan dosanya. Namun kalau orang tersebut memanfaatkan bisikan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia segera kembali kepada Allah, mengosongkan hatinya, iya saya salah, iya saya berdosa, maka Allah taala akan berikan pertolongan. Ya. Kemudian ketika mengatakan dia berdosa, dia minta petunjuk kepada Allah. Sebagaimana juga doa Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi la kunanna minal qaumidh dhalin. Dan surat Al-An'am ayat ke-77. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah, kalau engkau tidak memberikan hidayah kepadaku, kalau engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, Ya Rabbku, kunanna minal qaumidh dhalin." Sungguh benar-benar aku termasuk orang-orang kaum kaum yang sesat. Demikian Nabi Nuh. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khosirin. Ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, tidak sayangi aku, aku termasuk orang-orang yang rugi. Subhanallah. Itu adalah ungkapan-ungkapan doa-doa yang dilantunkan oleh para ambiya Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan antum? Bagaimana dengan kita semua? Wahai jemaah sekalian, wahai pendengar roja yang dimulai Allah. Di mana zaman seperti sekarang ini penuh dengan fitnah, subhat dan syahwat yang mengelilingi kita, yang setiap saat akan menerkam kita. Subhat yang akan melahirkan kerancuan, bahkan kerusakan terhadap akidah kita. Syahwat yang akan melemahkan orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendorong orang untuk senantiasa melakukan perbuatan dosa. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khosirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tidak menyayangi aku ya Allah, maka aku termasuk orang yang rugi. Kita lebih wajib untuk berdoa seperti itu. Kalau para nabi yang dijaga oleh Allah, doanya seperti itu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua ya ikhwan? Bagaimana dengan kita semua wahai pendengar roja yang dimuliakan Allah? Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin, dosa-dosa yang sudah mengelilingi kita, maka kita haruslah selalu berada dalam keadaan genting. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW istighosah setiap pagi, karena dari pagi kepada waktu yang lain kita menghadapi perkara-perkara yang genting. Kalau tidak bisa menghambat atau tidak menghadapi, tidak bisa menghadapi kedua musuh besar kita yaitu syubhat dan syahwat, maka kita akan tertelan dan akan termakan kita akan diterkam oleh kedua ya, binatang buas tersebut yang taring-taringnya begitu ganasnya menerkam mangsanya. Bagaimana tidak di jalan syahwat, di kantor syahwat, syahwat untuk korupsi, syahwat untuk curang dalam dagangnya, apalagi di pasar. Ya. Oleh karena itu, doa kita keluar dari rumah اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو ضل أو أذل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أجهل علي Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan orang. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari menggelincirkan orang dan digelincirkan orang. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari mendolimi orang dan dizolimi orang. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari membodoh-bodohi orang dan dibodoh-bodohi orang. Kita berlindung kepada Allah dari pelaku kriminal dan juga korban kriminal. Dari pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Baik kita menjadi pelaku dengan ucapan kita, dengan dakwah kita menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, hendaklah setiap dai doa ini harus senantiasa di ucapkan sehingga ucapannya tidak menyesatkan orang lain. Sebab kalau sudah dia mengucapkan sesuatu didengar oleh orang banyak dilakukan tentu yang bisa kita lihat adalah kerusakan. Maka di sini hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan genting, astagif, istighosah. Karena dari pagi ke sore kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kerusakan dari subhat dan syahwat. Kalau di masa Nabi beliau doa, apalagi di masa kita seperti ini. Di mana zaman bertambah parah, bertambah buruk dan bertambah buruk. Ikhwat iman yang dimurah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim, beliau mengosongkan hatinya dengan mengucapkan la illam yahdini rabbi la kunanna minal qawmiz dhalin Kalau engkau tidak beri petunjuk padaku ya Allah, termasuk aku termasuk orang yang sesat. Maka tentunya kita lebih memerlukan doa-doa seperti itu dalam keadaan yang seperti ini. Kita kosongkan hati. Berhentilah sejenak. Saudaraku ketika Anda di kantor, ketika Anda menorehkan tinta Anda di atas kertas, apakah ini hak atau batil. Apakah ini salah atau benar? Ketika Anda tahu bahwa itu salah, tahan pena itu. Jangan engkau lanjutkan. Minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan. Tahan jari-jarimu. Dari mengetik di depan komputer. Kalau memang itu adalah hal yang salah. Karena pasti ada bisikan bahwa itu salah. Namun bisikan yang mana yang lebih kuat? kembali lagi kembali kepada keimanan keimanan kembali lagi kepada ilmu ilmu kembali lagi adalah seruan dari kita semua hendaklah bersemangat untuk tolabun ilmi karena itu akan menambahkan ilmu kita menambahkan keimanan kita yang kita harapkan kepada Allah Rabbul Alamin akan memberikan kekuatan besar bagi kita untuk bisikan-bisikan ilham-ilham yang takwa Allahumma aqi nafsi taqwaha Zakiah zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Ya Allah, berikan kepada nafsuku ini yang takwa, jangan yang fujur. Berikan kekuatan yang mendominasi jiwaku ini, yaitu bisikan takwa. Dan bersihkan jiwaku, ya Allah. Engkaulah yang zat yang maha baik, yang membersihkan jiwa. Engkaulah pemilik dan pelindung jiwa tersebut. Pemilik dan pelindung nafsu. Maka kita minta sehingga kita menjadi perkecualian yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Bahwa jiwa nafsu senantiasa mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah namun di situ ada istisna, ada perkecualian, istisna munfasil, kecualian, yaitu kecuali jiwa nafsu yang disayang oleh Allah. Bagaimana pertanyaannya adalah menjadi jiwa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu doa-doa yang diajarkan para ambia tadi kalau mereka mengosongkan jiwanya, mengosongkan hatinya, senantiasa menyambung kepada Allah Rabbul Alamin, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tentu lebih utama, lebih lebih membutuhkan kita untuk mengosongkan jiwa kita. Kata beliau, وهذه السياق من الدعوات تدل على تفريغ قلب صاحبها لله تعالى وعدم انشغاله بسواها tial atau bentuk-bentuk doa doa ini menunjukkan ya kosongnya hati orang yang berdoa ya mengosong hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dengan yang lainnya. Dan ini ketika kita mendapatkannya dan insya Allah kalau jiwa itu selalu minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala dan memang bisikan ya falhama fujuraha wa taqwa bisikan baik dan buruk senantiasa terngiang namun mana yang akan menang dan mendominasi ketika memang lamat-lamat yang menang adalah yang baik. Tapi benar-benar ini hanya apa namanya lemah sekali karena memang mungkin perbuatan dosa yang terlalu mendominasi jauh dari ilmu. Namun ingat ketika ada bisikan itu tangkaplah segera dan diamlah sejenak kemudian minta kepada Allah ya Allah ampuni aku ya Allah bimbing bimbinglah aku Nabi Ibrahim minta bimbingan Allah minta hidayah Allah minta petunjuk Nabi Nuh minta ampunan Allah kalau enggak, kami termasuk orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. sebagaimana doa Nabi Adam. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada kami, berbuat zalim kepada diri kami. Sebagai pedagang mungkin dia curang. Sebagai pegawai mungkin dia korup bahkan sebagai dai barangkali dia mengajar orang hanya untuk dirinya bukan untuk Allah maka kita berhenti sejenak ketika bisikan-bisikan yang baik ketika di, diilhamkan oleh Allah ketakwaan ke dalam hati kita diam sejenak dan kita minta kepada Allah bimbingan kita minta kepada Allah ampunan kita akui dosa-dosa kita Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami kalau engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau sayangi kami ya Allah maka kami termasuk orang-orang yang rugi dan tentunya kita tidak mau merugi di akhirat kita hidup di dunia hanya sebentar hitungan waktu sangat cepat. 30 tahun yang lalu kita masih bermain-main dengan tanah. Masih bermain-main kelereng. Sekarang sudah jenggot tumbuh. Bahkan sudah mulai memutih. Gigi sudah jatuh persatu, satu persatu. Kulit sudah mulai mengkeriput. Entah apa yang kita tunggu. Apalagi kalau bukan kematian. Maka berhentilah sejenak. Berhentilah mengosongkan hati kita hanya mengingat Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita minta kepada Allah ampunannya dan petunjuknya. Karena doa-doa yang diajarkan Nabi para Ambiya, mereka berdoa menunjukkan hati mereka mengosongkan hati mereka kemudian minta ampunan kepada Allah dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sambung pada kesempatan berikutnya dan saya kembalikan waktu kepada Al-Ah uh, Abdul Basir hafizahullah taala falitafaddal. Baik, syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Barakallahu Fik yang telah memberikan uh, nasihat dan faedah-faedah yang begitu berharga dari pembahasan kita di pagi hari ini dari pembahasan tazkiyatun nufus dan mm, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada beliau. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di nomor 0819896543 dan kita memiliki waktu sekitar 30 menit sampai jam 7 ke depan. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat Ustaz ya. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustadz, jika mendengar ceramah-ceramah Eh, yang disampaikan di Radio Roja ini terutama yang di pagi hari ini saya takut apakah saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga karena banyaknya dosa yang saya lakukan sekarang saya sudah memperbaiki diri di usia yang ke-51 ini karena saya uh, takut tidak untuk tidak mempunyai memiliki waktu untuk uh, bertobat. Mohon kiranya nasihat yang uh, disampaikan oleh antum Ustaz. syukur dari Ummu Yanti memang setiap kita harus takut kepada Allah setiap kita haruslah memiliki yaitu perasaan khasyah. Namun bagi kita tidaklah boleh untuk berputus asa. Karena Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hamba yang mereka senantiasa berlaku <clears throat> melampaui batas kepada diri mereka yaitu berbuat dosa janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Asalkan kita senantiasa jujur pada Allah untuk mohon ampun kepadanya. Maka tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan salah kullu bni adam khata wa khairu al khata'in at tawwabun setiap anak Adam itu pasti berbersalah dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat kepada Allah maka ini merupakan karunia ketika orang diberikan kesadaran bahwa dia telah banyak melakukan perbuatan dosa dan tobat akan diterima oleh Allah selama masih hayat di kandung badan, selama masih nyawa belum di kerongkongan. Ya. Innallaha taubat al abdi malam yughargir. rawah Muslim bahwa Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum di kerongkongan. Oleh karena itu, jangan berputus asa dan perasaan takut tersebut merupakan karunia Allah yang perlu disyukuri. Ya, dan dipertahankan. Minta istiqomah, as-sabat untuk senantiasa memiliki rasa khosyah. Dan rasa khosyah, rasa takut kepada Allah merupakan puncak dari segalanya. Puncak dari ketakwaan, puncak dari ilmu. Sebagaimana firman Allah Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan tujuan ya semua dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah ya seperti tadi yang ditanyakan bahwa dia banyak melakukan dosa, ya tentunya kita harus berhenti sejenak. Ketika seseorang diberikan karunia, bahwa dia tahu dirinya bersalah, bahwa dia tahu dirinya berdosa, Maka dia haruslah segera mohon ampun pada Allah dan Allah Maha Pengampun. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, "Ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa itu, maka mintalah kalian ampunan padaku, pasti aku ampunkan. Maka kosongkan hati ketika Allah memberikan karunia. Ya. Duduklah sendiri, banyak istighfar, dan minta bimbingan Walladzina jahadu fina sanahdiyannahum subulana. Para siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan kepadanya. Maka kita insya Allah akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dipertemukan dengan orang-orang baik, dibuka telinga kita dengan kajian-kajian, dan dakwah orang-orang yang sengaja yang memang dengan niat yang baik untuk mengajak manusia ke jalan Allah akan dipertemukan dengan majelis-majelis di situ ada seruan-seruan untuk mengajak kita kepada Allah bukan mengajak kepada yang lainnya akan dipertemukan dengan orang yang jujur akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mengajak kepada Allah Subhanahu taala untuk kebaikan kita di hadapan Allah. Maka jangan berputus asa, dan jangan kita uh, merasa kecil hati sebab kalau kita berputus asa tentunya kita akan merugi dan kita bahwa Allah Maha Pengampun ya dan itu ketika memiliki rasa takut seperti itu merupakan karunia yang sangat besar dan jangan berhenti pada rasa takut kemudian salah dalam memahami rasa takut karena juga ada sebagian orang takut takut kemudian dia tidak melakukan apa-apa bahkan ada orang yang merasa takut dengan perbuatan dosa ya sampai dia meninggalkan sholat karena salah dalam mempraktikkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah alam. Ya, kasih Syukur jazakallahu khair. barakallah fiq Dan uh, demikian untuk pemuyanti Dan sebelum kita lanjutkan, uh, kita akan rehat sejenak untuk mendengarkan jeda berikut ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, mohon bersabar setelah jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Ikhtaliman rahimanallah wa iyyakum Kami kembali ke ruang dengar Anda dalam satu kajian langsung Bersama narasumber kita itu Al-Ustaz Mahfud Umri Hafizahullah Ta'ala dan selanjutnya masih kami terima bagi Anda yang ingin bertanya dan selanjutnya kita akan terima pertanyaan di line telepon di 021 823 6543. ya halo halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari mana dari Nia di Jakarta Bunia di Jakarta silakan Ibu Assalamualaikum Iya Ustaz halo Halo, iya, iya. ya. Ya. Mendengar Ustaz? Tidak, tidak masuk ke kami suara dari pernanya. Tidak bisa tidak masuk, masuk ke kami. Ya? Iya, iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan coba. Uh, eh, saya mau bertanya, apakah benar uh, dengan ke keikhlasan itu seseorang akan ditolong oleh Allah dalam sakaratul mautnya? Dan yang kedua, apakah satu aja ya? Oh, satu saja ya. Iya. Uh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin bisa diulangi saat mendengar tidak saat ya? Tidak, tidak maksud saya. Tidak ya. masuk ya. Diulang, ah, ah, ah, ya, betul, ya, Uh, ada pertanyaan saat dari Umunia yang berada di Jakarta itu, apakah keikhlasan itu akan membantu kita ketika sakaratul maut Ustaz? Iya. Keikhlasan adalah puncak dari segala ibadah. Ya. Maka keikhlasan akan banyak membantu seseorang ya dalam segala hal. Bahkan al-ikhlas adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka benar keikhlasan akan sangat membantu orang dalam keadaan sakratul maut. Karena keikhlasan merupakan puncak dari segala ibadah. Ya, keikhlasan ya, dan taufik kepada Allah Rabbul Alamin hanya menunjuk, menunjukkan dan menunjukkan semua yang kita lakukan dari ibadah ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas sangat mudah untuk diucapkan dan sangat berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Namun kita jangan berhenti untuk senantiasa minta kekuatan as kepada Allah. Ya, dengan selalu mohon ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan aku di atas agamamu Sufyan As-Sauri salafus sendiri beliau mengakui bahwa betapa beratnya yang namanya ikhlas ya beliau katakan ma'adajatu syai'an ashadda min niyati li'annaha tataqallabu alayya tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat atau lebih berat dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik. Ya. Namun keikhlasan akan menjadi ukuran diterima tidaknya amalan seorang selain sesuai dengan sunnah. Di mana Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin sawirin itu azimu azimu aniyah wa rubba amalin kabirin tusayyiru aniyah Betapa banyak amal yang kecil, remeh, tidak dianggap oleh manusia tapi menjadi besar di hadapan Allah karena niatnya. Demikian sebaliknya berapa banyak amal yang besar, bergengsi, Masya Allah. Ya, sangat bergengsi di depan manusia. Ya, dari perbuatan apa saja. Ya, misalkan orang yang bersedekah dengan banyak orang yang haji, orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berdakwah, masya Allah kelihatan begitu besar, seakan-akan di depan manusia, tapi menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. Dan demikian sebaliknya, berapa banyak amalan yang kecil, ya, kemudian menjadi besar dan menjadi berharga di hadapan Allah, ya, karena apa? Karena niatnya. Ya, maka niat dan keikhlasan ini harus senantiasa kita minta kepada Allah, minta kepada Allah, dan jangan merasa sudah ikhlas harus merasa takut sebagaimana tadi ya yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang senantiasa takut ya orang yang sholat orang yang puasa walakin namun ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala ya mereka adalah orang-orang yang berpuasa sholat bersedekah tapi mereka khawatir mereka takut tidak diterima maka hendaklah yang kita miliki adalah seperti itu. Ya. Dan itu akan banyak membantu dalam segala hal tanpa kecuali. Demikian. Ya, Teskun Jazakallahu Khair dan demikian untuk Ibu Nia yang berada di Jakarta dan selanjutnya di penelpon kedua masih kami terima di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari, mana mana Ibu? Naswa di Jakarta. Ibu Naswa di Jakarta. Silakan Ibu ya, Naswa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Uh, ini Ana mau tanya, um, setelah mengenal sunnah, Ana ingin berhenti dari pekerjaan yang banyak dosanya, tetapi belum diizinkan. Sudah meminta pengunduran diri tiga bulan yang lalu, tetapi belum boleh karena belum ada gantinya. Sementara hati sudah tidak sanggup karena dosanya besar sekali. Ya Ustaz, terus apa lagi yang anak lakukan? Apakah boleh berbohong? Apakah boleh aja agar bisa keluar dengan dengan cara tidak baik ataupun sebenarnya ingin keluar dengan cara yang baik tapi yeah. tidak diizinkan gitu. Ya, iya. yeah. itu aja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mendengar Ustaz? Uh, tolong ada yang kurang ini iya, karena memang ya kayak ada problemnya tolong di, di Ya, t- tadi uh, dari Ibu Naswa yang berada di Jakarta ingin bertanya bagaimana uh, Ustadz setelah saya mengenal sunnah saya ingin keluar dari pekerjaan karena mengetahui di situ banyak uh, perbuatan dosa dan maksiat tetapi setelah uh, meminta untuk mengajukan pengunduran diri tidak diterima dikarenakan alasan uh, belum ada penggantinya apakah saya boleh berbohong dalam uh, mengeluarkan alasan agar saya bisa keluar dari pekerjaan tersebut silakan iya iya memang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala ketika kita Eh, diberikan nikmat tersebut dan kita harus kita syukuri atas nikmat tersebut karena memang tidak semua orang ketika mendengarkan sesuatu al-haq kemudian dia bisa menerimanya bahkan bisa menentang dan menolaknya maka yakinlah bahwa Allah akan berikan pertolongan jangan sampai berbohong ya karena tidak boleh yang baik kemudian dilakukan dengan cara yang tidak baik Inna Allah tayyibun la yakbaru illa tayyib. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, maka hendaklah ya uh, mengajukan alasan-alasan ya yang kuat ya. Kemudian yakinnya, yakinnya bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Ihfadillah yahfadka Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ifadillah, tadi itu jahat. Jagalah Allah, kata Nabi, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Maka di sini menjaga Allah adalah menjaga perintah dan larangannya. Ya, kepada ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan pertolongan dan pergunakan kesempatan ketika mengenal sunnah, ketika mengenal kebaikan-kebaikan dari agama Islam, ketika kita sudah dikena, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh petunjuk, jangan disia-siakan jangan disesekan dan minta kepada Allah istiqomah sehingga kita dimatikan dalam keadaan khusnul khotimah demikian Ya, terima kasih jazil khair. Demikian untuk Ibu Naswa yang berada di Jakarta. Mudah-mudahan Allah meliputi keberkahan kepada Ibu, kepada keluarga Ibu, dan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita beralih kembali di line telepon di 0819896543. Ada pertanyaan dari uh, Muhammad yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Ustadz, bagaimana kalau kita eh, ketika seseorang mengingat dosa-dosanya untuk bertobat, eh, teringat juga kenikmatan atas dosa itu sehingga terbetik dalam hati dorongan yang kuat untuk merasakan nikmat dosa tersebut. Bagaimana untuk bisa mencapai taubat, taubat nasuha agar tidak melakukan dosa yang sama? Iya. Uh, sebagaimana makna at-taubah? atau mananya maknanya adalah rujuk kembali. Ya. Kembali kepada jalan yang benar maka di sini orang yang tobatan nasuha harus terpenuhi syarat-syarat bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga ditambah oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam syarahnya. Yang pertama, ikhlas dalam bertobat semata-mata karena Allah bukan karena takut ya kepada yang lain. Yang kedua adalah dia harus menyesal an-nadam, harus menyesal dengan perbuatan dosanya yang ketiga adalah al-iqla' anid harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaih, yaitu keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Dan yang keempat adalah kalau berkaitan dengan hakul adami dan hak-hak anak Adam dikembalikan harta, e, kemudian juga masalah eh, apa namanya erat, yaitu kehormatan ya, dan darah karena Eh, kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu muslim setiap orang Islam tuh dengan yang lainnya haram darah harta dan harga dirinya nah ini harus kita hati-hati maka kalau kita masih ingin masih menikmati berarti dia masih ada keinginan untuk kembali ya maka taubat seperti itu bukan dikatakan sebagai taubatan nasuh ya bukan taubat yang sebenarnya maka harus dihapus dilepas ya dan segera kalau sudah seperti itu kalau memang dia mau bertobat sementara juga tidak kembali kepada dosa itu ya maka segera tinggalkan ya, dari dari apa namanya angan-angan dan bisikan-bisikan semacam itu dan segera kembali dan istighfar kepada Allah Rabbul Alamin demikian Ya, dan bagaimana posisi uh, penanya ini yaitu Bapak Muhammad yang berada di Tangerang, apakah uh, dengan mengingat uh, apa kenikmatan dosa yang dahulu dilakukan itu, apakah uh, tobatnya tersebut uh, diterima, Ustaz? Ya, berarti ketika mengingat uh, kenikmatan itu, ya berarti dia ada apa ya? Tidak ada al-azm, tidak ada keinginan yang kuat untuk meninggalkannya, ya langsung ditepis itu bisikan syaitan. Maka kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini ya, maka taubatnya akan ya tentunya akan ber, berkurang sesuai dengan kadar kurangnya syarat yang ada. Demikian. Kalau dikatakan tidak sama sekali ya, ya itu adalah di apa namanya bukan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lihat syarat-syarat tersebut. Maka berkurangnya kadar syarat juga berkurangnya kadar tobat kita. Ya. Demikian. Baik, sekarang jazil khair dan masih di pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Uh, eh, Ustaz, bagaimana cara kita kembali untuk uh, ke jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah memilih dalam kehidupan dari Ukti Hendi Jakarta? Silakan Ustaz. Ya, ya pertanyaan sangat umum, maka <clears throat> sudah jelas ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. yang aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Dalam ayat yang lain, "Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ingin salah ya dan kalau memilih lain pasti salah maka jalan satu-satunya yang benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Wasallam yang difahami oleh para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti langkah dan jejak mereka sampai akhir zaman maka itulah jalan satu-satunya kebenaran dan jangan ragu di atasnya. Siapa yang mau menolak sahabat? Tidak ada yang menolak sahabat kecuali orang Syiah. Siapa yang mau menolak para sahabat Rasulullah SAW dalam memahami Quran dan Sunnah. Nah maka di sini kita ikuti jalan mereka di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan pernah baik kata Imam Malik, lan yasluha amru hadhil umma illa bima sulaha bihi awwaluha tidak akan pernah baik ya urusan umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan umat terdahulu. Kalau kita ingin tidak salah jalan, tidak salah langkah, ingin jadi baik pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, maka tidak bisa tidak adalah Quran dan hadis sebagai pedoman yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Kalau kita kan salafus saleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang ikuti jejak mereka ya, imam para imam yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya semua adalah salafun soleh demikian. Ya, Daif syukur jazakallahu khair dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 6543. ya. Halo. Halo. Iya, halo. Silakan. Halo? Dengan siapa dari mana, Pak? Uh, halo. Iya, Pak, silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Indra. Di mana? Di Tebet. Tebet, silakan Pak Indra. Oh, ah, ah, ah. mau tanya? Iya, silakan. Tentang warisan. Uh, Enggak amal Halo. Iya, halo. Uh, mohon disesuaikan pertanyaan Ibu. Kita sedang membahas pembahasan mengenai tazkiyatun nufus. Iya, mau tanya. Kalau warisan terbuka Iya, uh, mohon maaf kepada Pak Indra atau eh, saudara eh, atau saudarinya karena uh, selain hubungan teleponnya kurang jelas pula dan uh, mohon maaf pertanyaan uh, kami harap disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Dan kami mengundang kepada Anda para penanya yang lainnya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 untuk pertanyaan langsung kepada Ustadz Mahfud Umri Hafizullah. Ya, halo. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa dari mana, Pak? Ini eh, Pak Ramli, Pak. Pak Ramli di mana? Dari Cilengsi. Dari Cilengsi. Silakan Pak Ramli. Mbak nah, ini mau nanya Pak. Salah jilbab, bab Pak. Iya. Silakan Pak. Saya kan belum belum ini belum mau pakai jilbab. Uh -huh. Itu gimana caranya supaya istri saya mau pakai jilbab? Iya, baik. Itu aja Pak ya. Pak nah, ini Pak, ini itu memakai jilbab itu termasuk dosa besar apa dosa kecil Pak? Ah iya. Ha. Baik, ya, demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mendengar Ustaz? Ya, Afan memang saya ada gangguan di mana. <laughs> Iya. uh, kami ulangi, ya. ada pertanyaan dari Bapak Ramli yang berada di Cilengsi. Ustadz, bagaimana cara menasihati seorang istri yang uh, tidak atau belum memakai jilbab dan apakah uh, tidak memakai jilbab itu merupakan dosa yang besar? Ustaz? Silakan. Oh iya, pertanyaan sangat baik. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya. Agar mereka menutup auratnya. Dan itu merupakan kewajiban ya itu tidak ada khilaf tidak ada perbedaan satupun ya di kalangan para ulama akan kewajiban seorang wanita untuk menutup auratnya semuanya ya yang berbeda di antara mereka adalah apakah menutup wajah termasuk wajib ya apakah tidak itu yang berbeda adapun seluruh badan harus itu kecuali muka dan telapak tangan. Ya, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib menutup muka, ada yang tidak. Ya. Kemudian apakah itu termasuk dosa besar? Ya, dosa besar. Ya, dosa besar. Karena apa? Karena ini merupakan perintah. Ya, di samping itu ya apa namanya disebutkan seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang kasiatin arya, yaitu wanita yang telanjang yang menjadi penghuni neraka ancaman dengan neraka tersebut merupakan ya, di antara tanda bahwa itu merupakan dosa besar kepada kita sebagai kepala rumah tangga kepada bapak penanya semoga Allah memberkahi antum barakallahu fiik dan pertanyaan ini mohonlah kekuatan kepada Allah untuk senantiasa kita menjaga anak dan istri kita dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam dan bengis, tidak memiliki rasa ampun para jemaah. Selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, kepada bapak yang bertanya, dan juga kepada jemaah yang lain, ya jangan sampai kita menjadi adayus. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la nurullah ilaihim al qiyamah al aq walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatul birrijal wal dayus rawahu Dawud." Tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Siapakah ad-dayyus? Alladzi la yughru ala ahlihi, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan, tidak memiliki kepedulian kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Anak-anak perempuan di bawah laki-laki dia, dia biarkan saja. Istrinya tidak sholat dia biarkan saja. Istrinya tidak menutup aurat dia biarkan saja. Sementara dia bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan jasad, untuk memenuhi kebutuhan jas, apa namanya jasmaninya dengan harta, disediakan mobil, rumah macam-macam. Namun tidak memperhatikan akhiratnya. Maka tentu ini merupakan kesalahan besar dan akan menjadi musuh-musuh kita nanti di hari di hari kiamat. Akan menjadi fitnah bagi kita. Oleh karena itu kepada kaum muslimin semuanya, kepada saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengan sabar untuk menyuruh kepada istri-istri kita agar mereka menutup auratnya karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak perempuannya juga kepada wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, menutup auratnya. Di mana pada zaman sekarang ini, ya, coba kita lihat wanita banyak yang tidak menggunakan, tidak menutup auratnya, ya, dan menyebabkan banyak hal setelah itu di antara perzinahan dan lain sebagainya. Kerusakan demi kerusakan terjadi. Maka kepada bapak bertanya bersabar untuk senantiasa terus menyuruh, ya, menyuruh kepada istrinya. Jangan sampai hanya sekedar memberikan nafkah lahir ya menyediakan rumah, menyediakan mobil, fasilitas, masya Allah. Tapi istri dibiarkan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang disebutkan Allah dalam Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat pada ayat 21 sampai 23 jannatu adnin yadkhulunaha wa man min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin Salamun alaikum bima sabartum. Surga aden mereka akan masuk ke dalamnya. Bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, suami mereka masuk ke dalamnya. Dan juga anak keturunan mereka. Dan para malaikat masuk semuanya menuju dari berbagai macam pintu. Datang kepada keluarga tersebut dengan mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian dulu di dunia. Mengucapkan selamat kita masuk surga bersama-sama dengan anak dan istri. Subhanallah. Ya, ada kesabaran apa? Sabar ada tiga macam. Asabru fitu atillah. sabar tetap menjalankan taat kepada Allah. Bapak sabar menjalankan ke kewajiban sebagai kepala rumah tangga karena karena yakin bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang ayah pemimpin bagi anak istri dan keluarganya semua dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu sabar membina dan mendidik istri agar menjadi wanita yang taat kepada Allah, mendidik anak-anak, ya, membawa mereka ke masjid untuk sholat, ya, <clears throat> jangan membiarkan anak-anak yang sudah dewasa dari kalangan perempuan tidak menutup auratnya, apalagi dibawa oleh teman-teman laki-lakinya. Kita lihat bagaimana kejadian yang ada para jemaah. Kita lihat bagaimana wanita-wanita yang dizinai, Subhanallah. Kemudian hamil di luar nikah, minta tanggung jawab, kemudian dipukul, bahkan dibunuh. Kemudian dibakar, dibuang jasadnya subhanallah. Siapa yang rela? Di antara kita sebagai ayah, tidak akan pernah ada yang rela ayah dan ibu. Oleh karena itu, jangan kita biarkan. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali pada kesempatan yang seperti ini. Datang masjid, datang ke majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah yang difahami oleh salafus soleh. Ya. Minta kepada Allah as-sabat, minta kepada Allah perlindungan. Kita harus selalu merasa genting, bukankah demikian? Ya, dan sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat dan sabar dengan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Demikian. Allah Ya, dan, uh, eh, untuk uh, pertanyaan dari Bapak Ramli ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk untuk acara kita di pagi hari ya. ini. Khotbah kesimpulan dari kajian kita adalah betapa pentingnya yang namanya keikhlasan karena itu bisa banyak manfaat dalam segala sisi ya di dunia maupun di akhirat sudah kita sampaikan beberapa kejadian-kejadian ya di mana keutamaan ikhlas dalam kita <clears throat> beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut kepada Allah merupakan puncak dari ilmu sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas laisal ilmu bi kasratil hadis walakinal ilma bi kasratil khasyah bukannya ilmu banyaknya ngomong tapi banyaknya rasa takut kepada Allah kita jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan tapi kita harus khawatir amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian seseorang tidak akan pernah sombong dan orang akan tawadhu rendah hati dan senantiasa dia tidak menoleh ke kanan ke kiri dia cuma minta menengadahkan tangannya minta kepada zat yang ada di atas langit yaitu Allah Rabbul Alamin dan kita paling penting adalah minta istiqomah dan asbabat sampai kita meninggalkan dunia ini sehingga kita mengharap mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi keluarga saya dan juga bagi kepada kaum muslimin, pada pendengar rojak semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita dan ampunannya atas kesalahan dan dosa kita. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.